السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita subuh ini berada di rumah Allah Masjid az yang setiap bulan zikir Ahad pertama di masjid tercinta ini. Dan setiap subuh bukan hanya karena cahaya hati, tapi memang kami membiasakan menghidupkan sunnah Nabi. Arifin bersama jamaah tidak keluar dari masjid ini kecuali matahari terbit, isyrok, syuruh, aitulu kita lewatkan lebih 10-15 menit kita sholat isyraq baru kami keluar dari rumah Allah yang tercinta ini karena itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwah kembali bersama intelektual muda Salafiyah Akhi Fillah Ustadz Deden Mahyarudin nah, ini diantara karya beliau banyak sekali karya beliau dan beliau umur remaja sudah hafal Al-Quran jurnia dan menguasai mantik nahu sorob umur beliau sekarang sudah 28 tahun Allahu Akbar pantaslah kita berguru pantaslah Arifin menjadi murid bagi beliau ya.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 Sungguh jahannam itu adalah tempat singgah dan tempat tinggal yang sangat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah وصلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang saya hormati guru saya, guru kita semua Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham semoga disehatkan oleh Allah Amin ya Allah. Dipanjangkan umurnya. Senantiasa berkah dan semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan sebelumnya saya kami menjelaskan satu tangga dari tangga-tangga untuk menjadi hamba Allah sejati atau kemudian disebut sifat-sifat ibadur rahman karakter-karakter manusia paripurna yang dicintai Allah satu telah kita ketahui yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati aktivitasnya padat kegiatan sosialnya penuh, hubungan dengan sesama manusia sangat baik, dan menjalaninya dengan rendah hati. Saya melihat sosok itu ada pada guru saya yang di samping ini. Ilmu yang begitu besar, kok bilangnya belajar sama saya. Kemudian yang kedua, sebelum ayat 64 ini pada penggalan terakhir atau penggalan kedua ayat 63 surah Al-Furqan Allah berfirman wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama Kedua karakter ibadur rahman manusia paripurna yang dicintai Allah yang dekat dengan rahmat Allah atau ibadur rahman apabila dicela oleh orang-orang bodoh maka mereka menjawab dengan salam mereka tidak sakit hati mereka tidak marah mereka tidak tersinggung justru malah bisa mendoakan orang yang menghina kepada mereka dengan kebaikan doanya kebaikan lagi mendoakan kebaikan kerendahan hati mereka yang luar biasa ketawaduan mereka yang begitu hebat telah membuat mereka mampu maksimal mengamalkan ayat idfa billati hiya ahsan fa ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan dengan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Niscaya musuhmu akan menjadi sahabat sejati. Orang yang membenci menjadi cinta. Sangat luar biasa. Yang menarik saya perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa izal khaltabahumul jahilun tersirat beberapa pesan pertama khaltaba itu termasuk wazan mufa'alah mempunyai makna saling yakni antara subjek dan objek aktif orang-orang bodoh itu mencela mereka karena mereka sebelumnya mengajak orang bodoh itu untuk berbuat baik. Di dalam surah Al-A'raf orang soleh itu ada dua. Pertama orang soleh untuk dirinya sendiri tetapi tidak peduli terhadap lingkungannya. Tidak mengajak orang lain kepada kebaikan dan tidak mencegah orang lain dari perbuatan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua orang soleh dan juga peduli terhadap sesamanya. Mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari perbuatan maksiat. Dan ketika azab Allah terjadi, falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' ketika azab Allah telah menimpa orang-orang fasik dan orang-orang maksiat, orang-orang kufur, maka yang diselamatkan oleh Allah tidak semua orang soleh hanya orang soleh yang peduli saja yang selamat Adapun orang soleh secara dirinya sendiri tidak mau mengajak kepada orang, mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga tidak mencegah kepada dari kemunkaran, itu akan hancur juga terkena siksa itu. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah Ketika kezaliman merajalela, kemudian yang solehnya diam saja, maka azab akan menimpa juga kepada orang yang soleh itu tetapi diam. Nah, ibadur rahman punya karakter berdakwah, dia soleh tawadu, rendah hati, sehingga mampu mengajak kepada kebaikan, mampu mencegah kemunkaran apapun resikonya dan resikonya itu adalah dicela, ditolak, bahkan dianiaya. Tetapi ketika mereka ditolak, dicela, dianiaya, mereka tidak sakit hati, tidak marah, tetap optimis dan justru mampu berdoa untuk mereka dengan kebaikan. Itu pesan tersirat pertama dari khotobahumul jahilun. Yang kedua, Allah menyebut celaan dengan khutbah. khutbah itu artinya saling berkhutbah. Apa maksudnya? Celaan bagi orang-orang yang dicintai Allah, bagi hamba-hamba yang dicintai Allah, celaan itu nasihat. Saya memberi nasihat tidak didengar, tidak dengarnya itu justru nasihat bagi saya. Banyak sekali kekurangan sehingga mereka tidak menerima nasihat saya. Ibadur Rahman itu begitu. Allah mengatakan khotoba, artinya ketika orang bodoh mencela, mengkritik, menghinakan, itu bukan hinaan, itu nasihat. Yang ketiga, pesan tersiratnya adalah ketika Allah ingin meninggikan derajat seseorang, maka akan banyak pencelaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil remaja rumah tangga sampai usia 40 tahun menuai pujian. Kenapa? Karena beliau itu soleh, al-amin, baik dan tidak mencela orang, tidak mengkritik. Bahkan saat itu sebelum usia 40 tahun perbuatan syirik pun tidak dicela oleh Rasulullah. Minum khomar, kemudian berjudi, zolim pun biasa saja. Tetapi ketika sudah diberikan wahyu, turun wahyu kepada beliau, beliau diperintahkan untuk mengkritik mereka. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, celaan demi celaan datang kepada Rasulullah dianiaya, bahkan diusir dari Mekah. Dan itu tandanya Rasulullah sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasul saat beliau dianiaya, beliau berkata, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Kata beliau para nabi sebelum aku dianiaya, disiksa, diantara mereka ada yang digergaji, dikuliti sehingga darahnya bercucuran. Saat darah bercucuran mereka berkata, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu orang yang tidak tahu. Siap-siap kalau kita ingin baik, ingin diangkat derajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita itu akan banyak orang-orang yang mencela. Dan nanti orang yang mencela itu akan menjadi sahabat sejati. Allahu akbar. Ustaz. Sayang terbatas waktu ya. Ini semua mata mata kepala, mata hati, mata pikiran menyerap ingin sekali bisa menjadi seperti itu. Sepertinya hanya kisah dalam Al-Quran. Sepertinya hanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar dari ini, lalu ada orang yang meludah depan kita, sudah marah lagi kita, hilang lagi energi ini. Tapi ini diantara rahmat Allah untuk kita semua. In uridu ilal islah mustata'tu. Tidak ada energi yang paling disukai oleh orang beriman itu kecuali perbaikan kebaikan. Maka itu majelis ilmu cahaya hati adalah membangun mahkamah kesadaran pada kita bahwa akhlak yang mulia itu adalah sebuah cita-cita setiap seorang mukmin. Ketika ia gagal dalam berdakwah, dia tidak menyalahkan kenapa orang tidak mau menerima dakwahku. Ia langsung muhasabah diri. Oh, mungkin aku belum ikhlas. Oh, mungkin ilmuku masih belum cukup. Allahu Akbar walillahil hamd. Fabima rahmati minallahi linta lahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Memang rahmat Allah jua akhirnya hamba itu berakhlak mulia. Karena itulah kita mengemis rahmat Allah. Agar Allah berikan pada diri kita rahmat itu. Inna nafsa La amaratun bisu illa marahima rabbi. Nafsu itu maunya maksiat. Nafsu itu maunya berbuat zalim. Marah, benci, dendam, kesal. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya Allah, irhamna ya Allah. Kalau Allah merahmati hamba itu diberi kemuliaan akhlak oleh Allah. Berkat rahmat Allah lah engkau hai Muhammad bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, mereka akan pergi meninggalkanmu. Berlembut-lembutlah pada mereka. Maafkan mereka. Rendah hatilah pada mereka. Bermusyawarahlah. Allahu Akbar. Kalau kau tetap ingin bersikeras cita-citamu tercapai, serahkanlah kepadaku. Aku menyukai hamba yang menyerahkan urusannya kepadaku. Sadaqallahul azim. Ustaz Deden terus bimbing kami. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam berkah Allah. Makasih anakku sayang Sandri Azikra Supriyadi. Amal jariah yang terus mengalir, nggak pernah lupa Arifin mengucapkan terima kasih. Rasanya tidak pantas tidak mengucapkan terima kasih karena ngalir terus walaupun rupiah-rupiah kemarin Arifin di Pontianak. <laughs> Bapak-bapak menyerahkan Ustadz ini dari ibu saya amanah di masjid itu mengejar-ngejar Doakan ibu saya Ustaz, subhanallah. Ya, kemarin di Sumatera, anak kecil diantar ayahnya, ngantar tabungan. Kicilik, kicilik, kicilik, kicilik. Ustaz, ini dari saya untuk pesantren Ustaz, subhanallah. Terima kasih ikhwah yang ingin beramal jariah hubungi Akhi Awaludin 0856 90 0856 90010 atau lihat di www.azikra.com Kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah maafkan Arifin Assalamualaikum warahmatullahi